pengetahuannya pada anak adalah apa yang menjadi darurat untuk mengetahuinya bagi seorang muslim di antaranya adalah rukun Islam, rukun iman yang mana rukun Islam dan rukun-rukun iman, rukun iman itu baik awamnya atau baik khususnya itu mereka diwajibkan untuk mengetahui. Kalau misalnya awamnya mengetahui secara global tidak masalah. Tapi kalau misalnya khususnya lebih baik mengetahuinya lebih dalam lagi. Karena kalau awam misalnya mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan kurang mengetahui uh, arti dari nama-nama Allah Ta'ala Kemudian tidak bisa membantah ahli kalam Tidak bisa membantah jahmiyah Tidak bisa membantah syiah dan sebagainya Tidak masalah bagi orang awam Adapun bagi orang yang khusus Justru mereka harus apa harus lebih memperdalam tentang hal-hal semacam itu dan itu tidak hanya pada tentang asma wa sifat juga tentang nabi misalnya tentang sunnah-sunnahnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnah maka orang-orang khusus itu layak untuk mengetahui itu. Jadi bukan berarti misalnya sudah menjadi ustaz kemudian mengkhususkan pada ilmu akidah misalnya. Kemudian tidak ada apa-apa tentang ilmu hadis, tentang fikih ala kadarnya saja. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang disayangkan. Jadi ketika diundang pembicaraannya hanya seputar akidah. Ketika ditanya tentang fikih misalnya, sedikit pun tidak tahu maka ini sangat disayangkan. Apalagi yang hanya berbicara tentang akhlak saja. Karena kalau berbicara tentang akhlak itu sebenarnya memang enak untuk semua orang, namun hal tersebut adalah hal yang ringan untuk dibicarakan. Akhlak itu ringan untuk dibicarakan, sulit untuk diperhatikan. Ya. Nah kita lihat banyak dai-dai yang hanya membicarakan di kajian tentang akhlak, akhlak, akhlak. Ya tentang kejujuran, tentang ini, berbakti, tentang itu, tentang ini. Semuanya masih dalam suluk dan akhlak atau tasawuf sebagian mengatakannya. Nah, tapi kalau kita pahami bahwasanya hal-hal semacam itu mudah sekali diucapkan. Kita berbicara tentang kejujuran, mudah tinggal dalilnya, kejujuran seperti apa, balasannya dan semacamnya. Namun untuk mempraktekannya itu justru yang lebih sulit daripada perkara-perkara fikih. Ya. Antum misalnya perkara fikih, sholat selesai ya kan? sholat sudah. Kemudian kalau misalnya dengan akhlak berkaitan dengan kejiwaan, di sana dalamnya apa? Keikhlasan misalnya. Jauh dari ria. Itu gampang kita ngomongkan tentang ria dan semacamnya, mentahjir ria. Ria jangan sampai kita ria, semua dan sebagainya. Tapi Prakteknya justru itu sulit sekali. Ya kan? Kita sholat tahu rukun-rukunnya selesai sudah. Tetapi untuk mengetahui bagaimana penghadiran hati itu paling sulit melakukannya. Tetapi membicarakan tentang hati paling mudah. Kita harus khusyuk begini loh cara, cara khusyuk prakteknya. Apa tarikat kekhusyuan begini. Namun kita lihat dan juga kita diri kita sendiri ketika kita membicarakan tentang hal-hal yang bersifat kolbiah atau kejiwaan semacam ini kita bisa ngomong pinter tapi ternyata mempraktekannya sulit kejujuran berbakti pada orang tua ikromudoy menghormati tamu menghormati yang lebih tua menyegani yang lebih tua menyayangi yang kecil sedekah infak dan semacamnya semua enak itu dibicarakan enak baik kitab yang sebenarnya paling paling masyhur di kalangan awam dan juga dikenal khusus adalah kitab Riyadhus solihin. Kenapa? Karena paling enak. Paling enak, tapi bagi orang yang misalnya mengajarkan kitab tersebut kemudian dia tahu bahwasanya mempraktekkan satu hadis saja dalam kitab tersebut itu sulit. Nah, itu mengajar ya dosolihin tidak macam-macam mengajar. Tapi kalau misalnya mengajarnya cuma sekadar mengajar saja, yang penting ngomong, ya gampang ngajarnya itu. Tetapi prakteknya sulit. Karya Solihin masyur sekali di mana-mana. Bukan berarti di sini mengucilkan peran pengajar kita Karya Solihin, bukan begitu. Tapi perlu diketahui bahwasanya jangan hanya sekadar mengajar Riyadhus Solihin, mengajar tentang akhlak dan semacam, tetapi praktek juga itu yang sulit dan berpikirlah kalau misalnya kita mengajar otomatis lebih ditekankan untuk mempraktekannya itu lebih daripada orang biasa. Gitu kan. Nah kalau mengajar fikih di sini memang apalagi fikih juga rumit. Tetapi pada prakteknya itu ya tidak sesulit praktek kejiwaan. Ya enggak? Seperti fikih kita praktek misalnya apalah yang dipraktekkan wudhu misalnya membaca bismillah sebelum wudhu nah itu mudah sekali tetapi kalau sudah berkaitan dengan akhlaknya adabnya nah itu justru malah jadi lebih sulit kenapa di antara adab berwudhu membaca bismillah dengan penghadiran hati. Nah ini lebih sulit daripada sekadar Bismillah Selesai, ya kan? Makanya mengajarkan akhlak itu lebih mudah, namun prakteknya jauh lebih sulit daripada mengajarkan fikih dan semacamnya. Antum mempelajari akidah, mendalami asma wasifat untuk membantah kaum-kaum yang menyimpang. Wah itu susah itu harus mendalam detail pemikirannya dan juga tahu tentang firqoh firqohnya sejarahnya, tahu maksud mereka, tahu dalil-dalil, tahu istimbat hukumnya. Nah, itu susah menggalinya. Namun ya setelah berdebat, setelah menentukan selesai sudah. Cuma begitu aja, itu bersifat material. Tapi kalau bersifat prakteknya, nah ini kan bersifat praktek ini tentang asma wa sifat atau mengetahui Allah Maha Pemberi rizki. Ya kan? Nah kemudian apa? Kalau tahu paham pemberi jika kita tertimpa bencana atau kekurangan, ya harus mempraktekkan apa yang kita ketahui. Allah maha pemberi rezeki, harus percaya. Kemudian ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk, kita ingat, Allah alimum sudur, Allah maha mengetahui. Nah, kalau sudah kepraktek ke dalam adab di depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sulit. Dan itu semua masuk dalam kajian-kajian akhlak. Gitu. Bagaimana kita beradab di depan Allah Subhanahu wa taala? Itu jauh lebih sulit daripada sekadar kita menyampaikan materi seperti yang saya sampaikan di sini. Karena materi ini bersifat baku, belum tentu kita kita praktikkan dan belum tentu ada dalam kehidupan kita. Seperti seorang bujang di antara antum dan juga yang di depan antum juga. <laughs> nah itu gimana mempraktikkan tentang mendidik anak, ya kan? Kan sekedar sekedar teori sekarang kita. Prakteknya belum. Dan praktek mendidik anak juga ada tata caranya bagaimana mendidik anak. Dan itu berkaitan dengan akhlak juga. Oke. Okay. Uh, eh, sebenarnya sampai mana sih kita? Ya. Yeah. Sampai mana sebenarnya kita? Ya tentang tadi perbedaan antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga uh, dalam Fatih Muin Alim al Kemudian kita berlanjut ke pasal tapi sebelum ke pasal saya ingin menuturkan beberapa hal Eh, dalam I'anatul ya, Talibin sedikit kita beritahu beberapa hal dan hasilnya adalah yajibu 'alal aba'i wal ummahat an yu'allimu abna'ahum jami'an ma yajibu al mukallaf ma'rifatuhu bahwasanya wajib atas ayah dan ibu kedua orang tua atau di atasnya mereka untuk mendidik atau mengajarkan, memberitahu anak-anaknya tentang perkara-perkara yang wajib diketahui juga oleh seorang yang mukallaf, yang balik dan akil. Seperti sholat, ah, seperti sholat, kejujuran, macamnya. Semuanya wajib untuk diajarkan. Kayyurasikul kayyurasikul imani, kayyurasikul imanu fi kulubihim wa ya'tadu at-ta'at. Tujuannya untuk apa? Untuk mentarsir, untuk menancapkan ilmu dan mematrikan ilmu dan keimanan di jiwa-jiwa mereka. Karena kalau enggak dididik dari kecil, nah itu sulit nanti besarnya. Wa ya'tadu taat dan mereka terbiasa untuk ketaatan. Para ulama radhiyallahu anhum mereka apa? Mereka rata-rata dari kecil dididik untuk menghafal Al-Qur'an dan semacamnya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ketika kecil beliau itu Eh, ada seorang syekh yang melihat kehidupan beliau waktu kecil, Imam An-Nawawi, sebagaimana dalam biografi yang diceritakan oleh para ulama. Imam Nawawi ketika kecil beliau tidak bermain bersama anak-anak sepantarannya. Justru anak-anak sepantarannya tidak mau bermain dengan beliau dan beliau juga tidak mau bermain dengan. Kemudian suatu hari seorang syekh itu yang kemudian menulis salah satu cerita tentangnya. Syekh tersebut melihat Imam Nawawi kecil ini Kemudian pergi ke suatu tanah lapang atau tempat yang luas. Kemudian di sana diam-diam dia melihat dan mendengar menyaksikan Imam Nawawi di sana sedang menangis sambil membaca Al-Qur'an. Di kesendirian waktu kecil itu. Waktu kecilnya Imam An-Nawawi dan juga Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Dan memang sebagian ulama ketika di usia di bawah 10 tahun sudah menghafal Al-Qur'an karena didikan yang terbaik sebenarnya untuk anak kecil pertama menghafal, bukan memahami dulu. Tapi bertaklit dulu, menghafal. Kemudian nanti sudah besar akan ngerti sendiri dan akan berguna hafalan-hafalan tersebut. Makanya kita sejak kecil misalnya didik untuk apa? Menghafal sifat 20 misalnya atau sifat asma Allah yang semacam Allah wujud kidam bakom mukhalafatul lil hawadits dengan nyanyian. قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلاما qadiram muridan aliman hayyan samian basira mutakalliman dan seterusnya sampai sekarang hafal kan dan belum tentu anda tahu artinya nah itu waktu kecil diutamakan menghafal dulu tanpa mengetahui artinya tidak masalah itu keuntungan nantinya ya enggak keuntungan nantinya waktu kecil kita disuruh menghafal rukun Islam rukun iman tetapi dalam rukun iman itu pun ada syarat-syarat dan atau rukun-rukunnya. Nah, kita tidak disuruh menghafal itunya. Tapi yang penting kita sudah terpatri rukun iman. Walaupun kita tidak menghayati dengan benar karena pada masa kecil adalah masanya bertaklid ya kan. Masanya bertaklid sebagaimana seorang pencari ilmu pemula itu ya masanya bertaklid, bukan langsung berijtihad. Bukan langsung memeriksa kitab-kitab, bukan, tapi bertaklid dulu. Namun jangan taklidnya kebablasan. Nah, Ah, jadi yang lebih afdol untuk anak kecil itu adalah menghafal. Kan hafal itu kan dari kata hafaz, hafal, hafal, hafizo, hafal. Nah, menghafal itu kan safe, menyimpan. Jadi kalau menyimpan, simpan dulu sebagai bekal. Nah, nanti kalau sudah besar baru dipahami apa yang disimpan. Tapi alangkah lebih baik dari kecil sudah memahami apa yang disimpan itu jauh lebih baik. Tapi tidak salah juga jika masa kecil digunakan untuk menyimpan sebanyak-banyaknya maklumat. Itu lebih baik. Karena nanti besarnya akan memikir sendiri, insya Allah, dengan izin Allah. Nah, untuk yang besar, kalau untuk udah yang usia uh, udah apalagi udah beranak dan beristri, itu tidak dimulai dengan hafalan sebenarnya, tapi dengan pemahaman. Ya, jadi dibedakan. Karena ya walaupun zihin atau walaupun akal orang kecil, anak kecil dan akal anak besar itu berbeda ya. Kalau anak kecil akalnya itu masih murni untuk menyimpan, ya, secara baku menyimpan. Kalau akalnya dewasa itu berarti kan udah sempurna akalnya, berarti bisa mengembangkan. Jadi beda antara sekadar menampung dengan mengembangkan. Nah kalau dewasa itu kan mengembangkan, berarti lebih condong ke dekat ke pemahaman. Makanya kok kajian-kajian yang bersifat memahamkan dan detail itu ya khusus untuk orang-orang yang sudah dewasa. Kalau misalnya untuk anak kecil nggak paham mereka, kita bicara kayak gini nggak paham. Mereka tapi mereka lebih mampu daripada kita untuk meng menghafal. Nah begitu. Makanya kalau misalnya ada yang baru dapat hidayah kemudian di ketika sudah dewasa, maka memang dia layak untuk wajib untuk menghafal beberapa surat yang penting. Namun yang lebih diutamakan bagi dia dulu adalah memahami sampai-sampai ke sanubarinya. Alun yang masih kecil, ya mereka berada dalam fitrah. Jadi selagi memelihara mereka yang berada dalam fitrah, suruh mereka untuk menghafal dan itu kan berguna nantinya kelak insya Allah. Itu kecil itu maksud saya yang masih dalam usia sekolah ya. Kalau udah usia kuliah itu udah beda luas, cakrawalanya beda ya. Udah pemahamannya udah ke lawan jenis terus. Ya walaupun sekarang ya anak SMA juga gitu tapi memang kita dulu juga gitu sebenarnya udah udah, udah itu yang lain <laughs> oke di sini dikatakan oleh Abu Bakar Adimiyati dalam Ya'anatu Talibin yang diantara yang wajib untuk mengetahui bagi seorang anak kecil adalah mengetahui apa yang mustahil bagi Allah dan apa yang wajib bagi Allah apa yang mungkin bagi Allah dan apa yang tidak mungkin bagi Allah. Ini adalah perkataan apa namanya? takbir atau ungkapan yang terinfluence dari ahli kalam, ya. Apa yang mungkin bagi Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah itu sesuatu yang eh, Allah alam. Walaupun eh, sebenarnya perlu dikritisi juga maksudnya apa yang tidak mungkin. Semua itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kita ketahui tafsilannya, rinciannya. Jumlah dari apa yang mungkin atau tidak atau yang mustahil bagi Allah itu ada 42 akidah katanya. Seperti yang kita hafalkan, Allah wujud, idam baqa mukhalafatul hawadits hawadith terus nanti sampainya 42 itu jumlah. Nah di antara itu kan Allah wujud, wujud itu apa? Mungkin, was pasti kan wujud. Makanya tulisan ada istilah wajibul wujud. Pernah kita bahas waktu itu di awal-awal wajibul wujud itu terinfluence dari ahli kalam juga wajib wujud. Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Nah, mukhalafatuhu lil hawadisi juga terinfluence dari ahli kalam dari Mu'tazilah. Hadis itu kan sesuatu yang terjadi baru, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala mukhalifun lil hawadis. Karena Allah Subhanahu wa taala qadim. Ngerti? Enggak usah dibahas itu. Itu enggak enggak wajib untuk kita ketahui mukhalafatul lil hawadisi dan sebagainya. Dan ketika kita kecil, kita dicukoki hal-hal seperti ini. Kita, PW aja mungkin ya, antum enggak? Hah? Enggak ya? Mukhalafatul lil hawadits. Kita waktu itu enggak tahu maknanya apa. Enggak tahu, tapi kita sampai sekarang hafal. Itulah gunanya belajar di waktu kecil. Bagi mengukir di atas pasir. Ya enggak? Di atas batu. Ya enggak bisa lah kalau di atas batu. Oh bisa, mengukir di atas batu. Kemudian sampai tua, berkarat, berkarat di sini berarti berlumutan batunya. Nah itu tetap aja dia terhafal kok. Tapi kalau udah dewasa disuruh mengukir di atas air berubah karena apa? Air itu lebih luas daripada batu, makanya susah, udah susah, udah alot ya, udah susah. Oke, itu yang akidah. Kemudian yang tentang tentang Rasul yang wajib diketahui kata Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullah adalah sembilan akidah. Yang pertama akidah wajib, yang kedua mustahil dan yang ketiga akidah yang manusiawi, yaitu yang mungkin terjadi pada manusia seperti beliau. Saya contohkan, yang wajib nanti ada empat hal, yang mustahil ada dan yang jais yang boleh terhadap nabi itu adalah sebagaimana boleh terhadap manusia. Seperti apa sifat Rasul makan, minum, kemudian bersenggama dengan lawan jenis, kemudian sakit. Nah itu manusiawi. Itu yang kategori ketiga. Nah kategori pertama dan kedua, kategori pertama ada ada empat hal. Yang pertama sidik, amanah, tablik, fatona. Sering dengar? Nah, ini waktu kecil kita dicuaki tanpa kita mengetahui maknanya apa, maunya apa. Sidik, amanah, tablik, fatona. Ya kita diajari maknanya apa. Sidik itu begini, Hah? Tapi kemudian kita lupa karena kita kurang memahami, melainkan hanya menghafalkan. Sidik berarti apa? Jujur, ya kan? Amanah, amanat. Tabli, menyampaikan, kan? Fatonah bijak. Bijak berarti ya berilmu, bijak. Lawannya apa? Yang mustahil baginya al-kadzib. Lawan dari sidik. Berdusta. Ya. Ya. Enggak, enggak mati lampu. Coba di coba di Coba dikasih tahu. Bukan ke ahwan, ke mas-masnya. Ya, jadi uh, lawannya karib kemudian amanah lawannya kianat Yang tidak yang mustahil bagi Rasul adalah kianat ya kan? Kemudian uh, ada juga tabligh. Tabligh itu kan yang tadi sifat wajibnya. Nah, sifat yang tidak mungkin mustahil adalah kitmanu syai' mimma umiru mimma umira bitablighihi yaitu menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Kenapa ini? Ah. Enggak di di di no. Dikasih tahu malah antum tadi gunanya apa antum jalan? Enggak dikasih tahu itu kecopot. Oke. Okay. Kemudian ada apa? Sudah? Nah, kemudian Uh, yang terakhir adalah fatonah yaitu keilmuan dan kebijakan. Lawannya adalah al-baladah yaitu kebebalan dan kebodohan. Udah tersambung? Ya, hot semoga tersambung ya udah ya. <clears throat> Jadi sidik amanah tablik fatonah. Sodik, amin, mubalir dan fatin. Bukan fatin yang no ya. Ada fatin, ada fatonah. Ya siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F patona gitu kan nah empat ini merupakan empat sifat yang dari dulu sampai sekarang di Indonesia itu diajarkan dikeramatkan dan kebanyakan orangnya tidak mengerti maksudnya apa dan bahkan tidak dipraktekkan pernah saya waktu tahun 2008 itu saya jalan ke Sukabumi ya dari Bogor melewati menyusuri rel jalan kaki bukan pakai jalan apa Nah, pas ke Sukabuminya saya berdua, tapi balik ke Bogornya saya sendiri dari Sukabumi. Jadi susuri terus itu rel sampai nggak <laughs> nggak berkepanjangan gitu kan. Sampai di suatu daerah udah sampai Kabupaten Bogor, itu kan ada daerah yang samping-sampingnya itu sepanjang berkilo-kilo itu kuburan Cina. Seremnya minta ampun kan. Kuburan Cina aja terus ada jurang-jurang. Sampingnya terus ada sungai. Kalau nggak salah Cisadane sih deh. Cita, Ci, Ci, Ciliwung itu. Oh, itu Ciliwung itu. Tetapi pokoknya sungai itu masih bebatuan dan juga arung jeram itu. Jeram pokoknya. Rumah penduduk masih jauh, masih di sananya lagi. Nah itu saya jalan di sana. Uh, kemudian tiba-tiba suatu sore jam setengah enam itu sudah di sampingnya apa terjal gitu atasnya kuburan Cina yang besar-besar itu dikumpulkan sebagai harta mereka itu. Kemudian samping sananya ada semacam sungai besar. Gak mungkin saya Eh, seberangin ya bisa ke bawah arus di sananya semacam hutan hutan hutan setengahnya setengah hutan lah nah kemudian tiba-tiba hujan hujan deras langsung saya ditimpa oleh Allah hujan deras sekali kemudian balik balik tadi karena apa saya melihat ada sebuah jembatan sirot nah jembatan itu itu bawahnya kan sungai itu. Itu seperti dongeng. Persis, Bapak dahsyat sekali pokoknya suasananya. Nah kemudian saya balik sekitar satu kilo lagi, saya balik lagi untuk menuju ke jembatan itu karena di balik jembatan di sana ada rumah penduduk tadi saya lihat. Nah saya balik sana, jalan di jembatan itu. Alhamdulillah pas jalan itu udah deket lagi maghrib, itu udah menggigil saya karena kehujanan. Nah jalan di bawahnya sungai itu saya di, di depan sana dua anjing sudah mau apa menunggu. Wah, itu perkampungan. Saya tuh mengira ini perkampungan Kristen, naudzubillah. Karena ada dua anjing di sini. Serem banget, mereka udah mengintai saya, ini saya, kan. Saya jalan, habis itu masa saya bilang assalamualaikum ya ahli kubur, nggak mungkin kan? Ya udah saya diamin aja, Allah bi kalimatillahi tammatin syarri makolak. dan kemudian ke kedai. Ya salam. Kayak koboi aja kan ke kedai kemudian minum air, teh dan sebagainya. Di sana orang-orang Sunda kan di Bogor itu. Nah, sholat, sholat, pas sholat maghrib menggigil sekali. Saya mencari tempat penginapan, pokoknya di mana rumah Pak RT atau siapalah yang bisa saya inap. Saya tanya ke orang-orang, nggak pada bisa bahasa Indonesia saya bingung kan ketakutan sendiri ini orang saya tanya pakai bahasa Indonesia mereka nggak paham akhirnya ke kedai itu lagi terus ketemu beberapa, beberapa pemuda diantara diantarkan ke mereka ke KRT-nya di sana ditanya KTP dan sebagainya akhirnya saya nginep di sana alhamdulillah kita berbincang di sana ya orang-orang itu anak-anak muda itu yang nggak tahu sholat nggak tahu apa sebagaimana rata-rata anak-anak muda di Sunda itu kalau nggak didik ya udah seperti itu nggak tahu apa-apa yang penting punya motor ya yang penting punya motor, dapat cewek, selesai udah hidupnya. Habis itu kita kesan uh, eh, sampai paginya saya dibangunin seperti orang barat kita bangunnya jam 6 wah masya Allah ke barat-baratan itu jam 6 udah terang matahari baru saya dibangunin saking capeknya kan saya jalan jadi capek baru bangun tapi sebelumnya malam kita diskusi tentang agama gimana keagamaan di sini wah kalau misalnya kita mah orang Sunda mah ya orang Sunda itu eh cukup empat aja lah sidik amanah tablik patonah nah gitu aja udah kita mah Islam kita gitu aja nggak mau macam-macam kita mah gitu. saya pikir ya Allah simple banget mereka ini hidup kita yang rumit-rumit di sini belajar mereka tinggal mempraktikkan sidik amanah tablik fatonah gitu pokoknya kan Muhammad Nabi kita Muhammad kan cuma ngajarin sidik amanah tablik fatonah ya udah udah nggak usah yang lainnya simpel banget ini padahal neraka di depan nih <laughs> cuman gitu doang enak sekali gitu nah ini kalau kita kita amati ya ini cuma hanya sekadar menghafal saja tanpa apa kemudian tanpa memahamkan masyarakat apa maksud dibalik itu semua akhirnya apa sampai gede sampai gede cuma itu itu pikirannya tidak berlanjut kepada pengamalannya sholatnya jujurnya benar apa enggak dan sebagainya malah meninggalkan sholat hidup nggak jelas yang penting dapat uang yang penting kalau udah punya motor wah udah itu kayak udah punya dunia dan seisinya itu motor terus dimodifikasi kan pakai P ya modifikasi ya gitu dibuat-buat lagi kemudian ah pokoknya begitulah nah, kemudian kalaupun kerja nggak bisa kerja di desa harus kerja ke kota ujung-ujung ngapain kerja di tukang indomie iya kalau nggak tukang indomie isinya kan orang-orang kuningan aja itu Iya nggak jauh-jauh dari sana tukang Indomie, habis itu pulang ke rumah sip-sipan di sini dua bulan, yang ada di Bekasi dua bulan, yang ini dua bulan, woi ganti-gantian, udah gitu-gitu aja hidupnya. Sholat enggak, habis itu kalau pulang kampung bawa duit selesai ya udah. Itu yang bagi yang jualan Indomie ya. Ada yang jadi kuli, yang jadi kuli lebih makmur lagi. Seperti itu. Amanah, tablik, fatonah, dan sidik. Nggak ada realisasinya, hafalnya iya, meletok. Nah oke, okay. jadi itu tentang jadi dalam pendidikan kita seperti itu. Sebagaimana juga kiai-kiai juga berdidik seperti itu. Yang penting kita sidik, amanah, tablik, fatonah. Selesai sudah. Hafalkan itu sampai kalian tua, sampai mati, sampai modiar tetap hafalkan seperti itu. Enggak ada prakteknya tapi enggak dijabar luaskan. Dan setelah kecil, kecilnya dididik di pengajian, ngaji, di surau, di masjid, SMP, SMA, kuliah di kota di kota ya sudah hilang semua maklumatnya hilang semuanya justru kebalik ada di antaranya orang kota yang SD SMP SMA-nya buruk sekali cuma dunia doang tapi kemudian pas kuliah barulah ketemu kajian nah ini baru yang lebih baik daripada yang kecilnya bagus alim wah mulus gedenya barongsai eh gerandong dan sebagainya wah udah jadi setan gedenya Nah, Nauzubillah, mudah-mudahan tidak seperti itu keturunan kita. Baik, kemudian kita ke pasal pasal berikutnya, halaman berikutnya. Alhamdulillah, syarat-syarat solat. Asyartu faslun fi syurut as-salat. Asyartu ma yutawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Syarat ialah sesuatu tempat eh bukan, bukan sesuatu tempat. Tempat di sini coret. Suatu hal tergantung sahnya sholat. Syarat sihati sholat berarti ini. Syarat sahnya sholat. Yaitu suatu hal yang sahnya sholat bergantung padanya. Nah itu arti yang lebih baik. Yaitu syarat sah sholat adalah suatu hal yang sahnya sholat atau keabsahan sholat itu tergantung padanya namun bukan merupakan bagian darinya. Sahih kan? Iya, bu, sahih. Atau harus bedakan antara syarat dan juga rukun. Syarat itu adalah suatu hal yang di sini syarat sholat ya. Kalau misalnya mau diumumkan syarat adalah sesuatu suatu suatu hal yang sesuatu lainnya bergantung padanya namun ia bukan merupakan bagian darinya. Misalnya syarat ikutan nyantren weekdays harus apa? Harus balik misalnya. Nah, antum balik kan udah alhamdulillah semua. Nah, baliknya antum di sini bukan termasuk dalam bagian weekdays, tapi syarat masuk weekdays, gitu. Jadi antum tidak perlu balik di sini, tetapi baliknya sudah duluan. Nah balik tersebut bukan termasuk bagian dari ta'lim ini. Begitu juga misalnya syarat masuknya nyantar antum harus punya kitab. Nah, kitab tersebut bukan termasuk bagian dari apa? Bagian dari ta'lim. Tetapi karena ta'lim tersebut diwajibkan dengan adanya kitab, maka dia menjadi bagian dari ta'lim. Ya begitu syaratnya beda dengan rukun. Syarat sholat misalnya. Syarat sholat bersuci kan? Nah, antum kalau misalnya di dalam sholat tersebut, apakah antum bersuci? Tidak, batal. Antum misalnya lagi sholat, kemudian antum wudhu lagi sholat. Bawa aqua terus wudhu sendiri pas lagi sholat. Gak bisa. Nah, berarti syarat dan rukun bedanya. Syarat itu di luar sholat, eh, di luar di luar hal tersebut. Adapun rukun itu adalah anggota. Ya, rukun itu kan anggota, bagian dari hal tersebut. Seperti rukun dalam tubuh antum apa rukun? Yaitu anggota badan, anggota tubuh. Ya, anggota tubuh antum itulah rukun. Nah, sekarang tentang syarat. Di sini syarat secara bahasa dan secara istilah itu apa sebenarnya? Nah, ini masuk ke dalam definisi atau masuk ke dalam pelajaran usul fikih. Namun layak bagi kita untuk mengetahuinya sebagai maklumat yang bermanfaat insyaallah. Syarat kalau dalam bahasa kita kan syarat syarat kalau dalam bahasa Arab tulisannya tiga nah di dalam bahasa Arab ada dua versi ada syartun, ada syaratun. Harus dibedakan. Ada syartun, ada syaratun. Kalau misalnya syartun dengan sukun huruf ro, maknanya adalah melazimkan sesuatu atau mengharuskan sesuatu. Pengharusan, ya. Gitu. Pengharusan. Kalau misalnya pakai sukun syartun melazimkan atau mengharus mengharuskan. Nah, jamak dari masyartun adalah apa jamaknya? Syurut atau syara'it. Ini jamaknya. Baik nah, kalau antum lihat di kitab-kitab fikih yang sahih adalah syurutus shalah atau itu shalah, dua-duanya benar. Artinya pelaziman secara bahasa. Oke. Okay. Itu yang syartun. Nah, sekarang ada juga yang syarat. Syarat. Syarat. Syarat dengan fathah untuk ra itu artinya adalah alamah. Apa arti alamah? Tanda. Tanda Ya. Yang syaratun artinya adalah tanda. Jamaknya dari syarat adalah apa? Asyrot. Tanda-tanda. Nah di sini perlu juga kita ketahui perbedaan antara keduanya. <laughs> Bahwasanya syurut dengan asyrot itu sama beda. Eh, dia beda ya. Dengan syarat dan syarat. Kalau kita menerjemahkan yang syartun menjadi syarat ya. Karena kita sering kali memfatahkan yang di sini harus disukunkan dalam aslinya. Seperti misalnya syarah penjelasan. Apa kita Indonesia nya? Syarah. Ya kan? Misalnya farhun, kegembiraan. Indonesia gimana? Farah. Pakai perempuan namanya Farah. Aslinya farhun. Banyak lagi yang lain-lain. Apalagi? Hmm, misalnya mar mar aduh, yang lain lagi yang lain apa atau lain-lain lah terserah banyak sebenarnya tapi saya tidak bisa mencobakan di sini satu lupa kalau bisa syarat di sini selanjutnya kembali ke sini. Nah sekarang mana yang lebih tepat untuk sholat? Apakah yang syartun apa yang syarat? Yang ini syartun. Nah kalau untuk kiamat, ah syarat. Makanya dalam bahasa Arab nggak ada surutul kiamah, nggak ada, nggak ada syarat itu kiamah, nggak. Tapi yang ada asyratus sa'ah. Ya, di hadis Umar bin Khattab Asyratu sa'ahan Amaratnya, tanda-tandanya Asyratu sa'ah Gak ada syurutu sa'ah Dan juga gak ada asyratu toham Asyratu sholat gak ada Tanda-tanda sholat gak ada Kalau tanda-tanda cinta gimana? Asyratul hub ya. <laughs> Terus ketika cinta bertaswih misalnya <laughs> Siapa yang bertaswih di sini? Cintanya bertaswih yang ditasbihkan siapa emang? Yang ditasbihkan kan cowoknya, bukan Allahnya. Oke. Okay. <clears throat> Nah, itu secara bahasa. Berarti di sini syurutus sholat. ya, syarat salah sholat berarti sini. Yang ini, oke. Okay? Sekarang secara istilah. Oke, kita masuk ke sedikit. Secara istilah, syarat itu adalah الشرط itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam ولا يلزم من وجوده وجود وجوده الوجود wala adam. Bisa diartikan? Agak rumit ini, tapi dalam kerumitan kalau sudah paham insya Allah senang. Insya Allah. Ma yalzamu min adamihi al adamihil adamu wala yalzamu min wujudihi al wujudu wala wala adamu Oke. Okay. Perhatikan artinya. Ma yalzamu min adamihil adam apa yang harus dari ketiadaannya ketiadaan hukum. Uh, ngerti? Syarat itu apa yang harus dari atau yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan hukum. Sampel ya contohnya. Atau antum eh, pahamin lagi syarat pertama apa yang ketiadaan syarat tersebut melazimkan ketiadaan hukum apa yang ketiadaannya mengharuskan memastikan ketiadaan hukum atau ketiadaan perbuatan ketiadaan hukum ya gimana arka ayo Hah? ayo siapa yang bisa mencontohkan dengan antara sholat dan tohar bersuci sholat syaratnya apa salah satunya bersuci ya kan? Nah sekarang apa yang ketidakbersucian mengharuskan ketidaksolatan? Nanti. <laughs> Iya gimana gimana? Apa yang ketidakberadaan dia itu pasti menyebabkan ketidakberadaan akibat hukum. Misalnya antum kan ada sholat ada toharoh bersuci. Syaratnya. Kalau misalnya antum tidak bersuci, ada nggak toharoh? Ada nggak sholat? Nggak boleh. Ya nggak. Nah berarti di sini ketidakadaan di sini kembali ke syarat. Di sini ketidakadaan di sini kembali ke hukumnya. Berarti kalau misalnya antum nggak bersuci, ya antum nggak nggak ada hukum boleh sholat itu nggak boleh sholat, nggak ada sholat untuk orang yang tidak belum bersuci. Contoh syarat lain dari sholat misalnya, masuk waktunya. Misalnya Adam belum maksud waktunya belum masuk, belum masuk waktunya. Apakah ada sholatnya? Nggak boleh, nggak ada sholat karena syaratnya masuk waktu. Berarti nggak ada hukumnya sholat subuh pada jam 2 nggak ada. Karena apa? Nggak ada waktunya, belum ada. Paham tuh? Ah, paham insya Allah? Ada yang masih belum paham di sini? Hah? Misalnya syarat membeli HP ini adalah punya uang 2 juta. Atau nggak punya uang 2 juta. Ya pasti nggak boleh beli ini, gimana? Ya kan? Ya udah kayak gitu. Syaratnya kan 2 juta. Nah, misalnya syarat untuk men, uh, syarat untuk hmm, menangis adalah ada perempuan. Kalau ada nggak ada perempuan, ya nggak nangis. <laughs> Oke, itu pertama. Tapi tidak cukup itu aja. Wala yalzamu min wujudihil wujud wala adam. Dan tidak wajib dari keberadaannya keberadaan hukum ataupun tidak ada hukum. Gimana itu? Dalam takbir lain, keberadaan syarat itu tidak mengharuskan keberadaan hukum ataupun tidak adanya hukum. Jadi syarat bukanlah penyebab. Keberadaan syarat tidak mengharuskan keberadaan amalan atau ketidakadaan amalan. Jadi amalan tersebut bukan ditentukan oleh syarat. Contoh, toharoh dan sholat. Ini sholat, ini toharoh. Kita sudah bersuci. Apa mesti? Habis bersuci kita sholat? Enggak mesti. Antum berwudhu nih. Apa mesti setelah berwudhu antum sholat? Enggak mesti. Ya. Jadi dengan berwudhunya antum tidak mesti mengadakan sebuah sholat atau tidak mesti meniadakan sebuah sholat. Sudah silakan dulu, dipikirkan di rumah aja. Difikirkan di rumah. Di dicerna baik-baik, didalami benar-benar dan uh, sholat tahajud setelah itu. Mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru satu definisi yang Jangan menyerah. Oke, kemudian itu tentang syarat. Syarat itu terbagi menjadi dua dua Ada syarat yang hanya dilakukan sebelum memulai amalan dan tidak dianggap setelah uh, memulai amalan. Nah, dan juga ada syarat yang dianggap ketika mulai amalan juga. Jadi yang pertama tadi Syarat itu kan sebelum amalan kan. Nah, syarat sebelum amalan iya, itu ada dua. Ada yang hanya dikerjakan pada sebelum amalan dan juga ada apa atau yang terjadi sebelum amalan dimulai dan ada yang masih terjadi ketika amalan dimulai. Contohnya bersuci wudhu untuk sholat syarat sah sholat wudhu. Nah wudhu itu kan sebelum amalan. Enggak mungkin antum berwudhu ketika sholat nggak boleh batal sholat nah itu yang pertama contoh yang kedua contoh lain masuk waktu ya ketika antum memulai sholat otomatis harus sudah masuk waktu dan ketika sholat pun harus berada pada waktunya ya kan nah berarti itu syarat yang kedua yaitu syarat yang dimulai sebelum amalan dan masih ada ketika amalan berlangsung oke itu tadi setelah definisi syarat tadi sepertinya antum kebingungan. Alhamdulillah. Di sini jadi ada mudah-mudahan perasaan masih jahil itu ter, tercipta gitu. Jadi kalau misalnya perasaan seperti itu ada kan otomatis ada ini ya usaha nanti jadi pinter ya. <clears throat> Oke. Okay. Paham tadi syarat? Ya, syarat itu apa yang keberadaannya Hah? Ah, apa apa yang ketiadaannya itu meniadakan hukum atau amalan. Dan apa yang keberadaannya tidak melazimkan adanya hukum atau amalan atau tidak adanya, nggak melazimkan. Sebagaimana kalau misalnya antum tidak berwudu, antum berarti nggak ada bagi antum sholat, karena antum nggak wudu. Tapi kalau misalnya antum berwudu, ya belum tentu antum wudu untuk sholat, ya kan? Bisa aja antum wudhu cuman untuk pendingin kan. Jadi wudhunya antum itu bukan sebagai uh, sebab untuk melakukan sholat atau tidak melakukan sholat. Ya cuman wudhu aja. Oke itu syarat. Sebagaimana misalnya muncul fajar. Nah, itu kan syarat sahnya sholat subuh harus waktunya. Nah munculnya fajar, kalau misalnya belum muncul fajarnya berarti nggak ada sholat subuh. Tapi kalau misalnya sudah muncul fajar, nggak mesti menjadi adanya sholat subuh atau enggak karena orang yang haid nggak harus kan sholat subuh walaupun muncul fajar juga tetap aja dia nggak boleh sholat subuh ya kan begitu oke misalnya HP ini ya dijual 2 juta antum mau beli kalau misalnya antum nggak ada duitnya ya nggak ada ini HP buat antum nggak nggak bisa tapi kalau misalnya antum punya duit ya nggak harus antum beli HP ini ya enggak antum ah, mau beli buat nikah mau beli mahar mahar taklim mahar dukun mahar apa <laughs> ya terserah antum gitu ya itu bedanya dipikirin lagi cari contoh-contoh lain misalnya cari contoh-contoh lain untuk syarat ini dipermainkan aja dimainkan aja itu tadi usul fikih sampel dari sebuah atau titik dari sebanyak materi usul fikih ya jadi siap-siap kalau nanti suatu saat antum belajar usul fikih harus siap lahir batin, jasmani dan rohani. Ya. Apalagi kalau gurunya misalnya nggak peduli antum paham apa, apa enggak, nah itu tersiksa itu. Karena usul fikih itu kan apa? Usul dasar-dasar, fikih paham. Paham yang secara mendasar. Kalau misalnya usul fikihnya bobrok, nanti furu'nya bakal hancur. Kalau misalnya mengajar usul fikih nggak peduli antum mau paham apa enggak, terserah. Yang penting antum mengajarkan. Nanti kalau antum salah paham, kedepannya bakal susah, susah. Itu usul fikih. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa punya kajian usul fikih. Oke, pembahasan syarat lebih sesuai didahulukan daripada pembahasan rukun. Sebab syarat wajib dipenuhi dahulu sebelum sholat dan tetap terpenuhi selama sholat. Ngerti maksudnya? Pembahasan syarat itu lebih didahulukan daripada pembahasan rukun. Karena syarat itu terjadi awalnya sebelum adanya amalan. Adapun rukun terjadi pasti ketika amalan. Gak mungkin rukun terjadi sebelum amalan. Itu bukan rukun. Kecuali niat. Dan niat pun itu layaknya sebelum beramal dan ketika beramal. Ada penghadiran hati, ya. Antum ketika sholat, ya sebelum sholat antum berniat. Nah ketika sholat antum nggak tahu ngapain. Nah itu aneh kan? Atau saum, puasa sebelum puasa antum disyaratkan niat tanpa melafalkan tentu saja. Antum disyaratkan niat. Tapi ketika puasa antum harus tahu bahwasanya antum sedang puasa. Gitu. Jadi niat di sini bisa menjadi rukun karena tercakup di dalamnya sebagai anggota anggota amalan sebab syarat wajib dipenuhi dahulu sebelum sholat dan tetap terpenuhi selama sholat. Nah tadi juga kita bedakan ada syarat yang hanya pada sebelum amalan, ada juga yang sebelum amalan sekaligus ketika beramal juga itu ada. Tadi sudah kita bedakan. Kemudian syarat sholat yang pertama, syurutus sholati khomsah, ahaduha toharoh an hadatin wa janabatin. Syarat-syarat sholat ada lima. Yang pertama, suci dari hadas dan junub. Nah, syarat sholat ada lima, kata beliau, rahimahullah. Dan kemudian beliau menambahkan syarat ke enam nanti di halaman sekian nanti. Ada. Jadi yang pertama yang kita bahas suci dari hadas dan junub. Jadi intinya kembali kepada toharoh lagi. Kepada bab toharoh. Makanya kalau misal kita lihat kok oh, Fathul Muin ini dulu dari, dimulai dari bab sholat, tetapi di dalamnya terkandung toharo dan itu tidak masalah. Mirip dengan juga eh, atau tidak terlalu beda dengan tarikat atau tata cara para ulama lainnya yang mendahulukan bab toharo. Sama aja di sini bab toharo lagi ujung-ujungnya kan. Baik, Jadi insya Allah kita meneruskan eh, materi berikut ini next week pekan pekan depan ya pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan sampai halaman 19 kita bisa merampungi. Ada pertanyaan? Sedikit pertanyaan? Sekitar berapa menit aja jawab? Oh sudah. Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada kita sudahi. Sudah waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika